Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadhul Maraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana pelajaran terakhir kita ambil adalah mengenai al-amr, mengenai makna daripada perintah. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya al-amru Naam lafadz al-amr itu nah memiliki dua makna. Lafadz al-amr memiliki dua makna, yaitu makna na barakallahu fikum yang kata al-amr yang dia merupakan bentuk kata tunggal daripada umur itu maknanya adalah perkara atau urusanan itu. Tapi kalau al-amru yang dia itu adalah bentuk kata tunggal daripada awamir yaitu maknanya perintah itu yang kita bahas dalam kitab usul ini yaitu amrun yang maknanya adalah apa perintah yang jamaknya awamir naam bukan yang jamaknya umur naam kemudian kita lanjutkan apa yang terakhir kita baca para kalafikum yaitu penjabaran mengenai makna daripada amr sudah kita jelaskan bahwasanya hukum asalnya yang namanya perintah itu dari atasan kepada bawahan. Kalau sama-sama kedudukannya namanya iltimas. Eh, kalau dari bawah ke atasan namanya doa, namanya doa. Seperti seorang hamba minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa bukan? Doa. Karena nggak mungkin kita merintahkan Allah taala. Eh, istilahnya nggak nggak sopan lah istilahnya gitu ya. Nah, tapi kita katakan itu doa walaupun aslinya perintah. Walaupun aslinya perintah. Oleh karena itu nanti ada dalam pembahasan nahwu yang namanya lamun amr wa du'a itu. Ya. Lamnya itu lam untuk menunjukkan perintah tapi mengadu mana doa. Dinamakan doa karena ta'adduban rabbil alamin. Beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. na barakallahu fikum seperti itu. Kita lanjutkan yang berikutnya itu yang lafaz mana ya? Halaman 79 ya. Halaman 79 na barakallahu fikum wa qaluhu istid'a'u fi'lin itu kan. Wa qaluhu istid'a'u fi'lin yaitu sebuah nah permintaan agar dikerjakan sebuah perbuatan kharaja bil istid'a ma la yadullu ala talab fadzalika laysa amran keluar dari ucapan istid'a istid'a itu kan sebuah permintaan itu loh nah nah keluar dari itu adalah sebuah lafaz yang tidak menunjukkan alat talab, yang tidak menunjukkan suatu, sesuatu permintaan. Jadi kata kerja atau sebuah enam lafaz yang menunjukkan permintaan lawannya adalah sesuatu, sebuah kata yang tidak menunjukkan permintaan. Fadzalika laysa amran, maka itu bukan amran, bukan perintah. Paham ya? Ya perintah menunjukkan perintah itu ya semua kata yang menunjukkan perintah, permintaan. Nah, saya Idlis Idlis perintah enggak? Idlis perintah untuk duduk, duduklah engkau. Permintaan. Kul, makanlah, permintaan. Isyrab, minumlah, permintaan kan gitu. Nah. Kita dari sini Na'am barakallahu fikum wa kharaja qawlina istid'a'u fi'lan an-nahy li'annahu istid'a'u tarkin. Ya enggak? Jadi kalau perintah itu seringnya nam talabul fi'l, meminta agar dikerjakan perbuatan. Nah, lawan daripada itu adalah nahi larangan. Yang namanya larangan apa? Permintaan agar seseorang meninggalkan perbuatan, ya enggak? La tajlis, jangan engkau duduk. Ini larangan meminta agar orang itu tidak duduk. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. La tadkhul, jangan engkau masuk. Ini apa? Ini secara tidak langsung permintaan juga tapi permintaan agar apa meninggalkan perbuatan masuk tadi itu. Apa belum ini? La tal'ud, jangan engkau main. Berarti permintaan agar apa? Agar meninggalkan permainan tersebut. Mahum? Nah, seperti itu. Jadi bedanya, ingat ya bedanya. Bedanya antara apa? Antara amrun wa nahyun. Amrun itu perintah, nahyun itu larangan. Maksudnya bagaimana? Kalau amrun yang namanya perintah itu seringnya adalah tolabul fi'il permintaan untuk apa? agar diwujudkan sebuah perbuatan ya nah barakallahu fikum ya bunayya aqimus shalah wahai anakku tegakkanlah salat ini permintaan agar apa agar anaknya menegakkan salat perbuatan bukan perbuatan nah barakallahu fikum kemudian apa larangan larangan seperti misalkan ya bunayya la tusyrik billah Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan enggak nih? larangan, namun di dalamnya mengandung permintaan agar ditinggalkan perbuatan kesyirikan tersebut. Paham ya? Permintaan agar nah ditinggalkan perbuatan kesyirikan tersebut. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum wa kharaja biqaulina wajibun. Kemudian keluar dengan ucapan kami wajibun istid'a'u ma laysa biwajibin. Itu permintaan enam terhadap sebuah perkara yang bukan wajib karena permintaan yang namanya perintah itu ada yang wajib ada yang sun sunnah. Sunnah itu istilah lainnya mandub. Mandub itu istilah lainnya mustahab. Jadi hukumnya apa? Mustahab. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Mandub. Itu artinya sama. Artinya semuanya sama, nggak usah bingung. Nah, apa sih bedanya mandub dengan mustahab? Sama. Mustahab, mandub, sunnah itu sama semuanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya eh, kata beliau kan nadbi. Nah, Nadab ini sunnah maksudnya. Wal mubah Mubah itu perkara yang boleh-boleh saja. Wa tamanni, taman itu angan-angan. Taman itu angan-angan. Kalau seandainya aku punya harta nih saya aku bersedekah, kalau seandainya aku punya harta nih saya aku akan haji. Angan-angan bukan tuh? Itu taman tamanni namanya. Jadi insyaallah paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi yang namanya perintah itu ada dua kemungkinan. Perintah untuk menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut, perintah yang menunjukkan apa? Perbuatan tersebut tidak sampai tingkatan wajib namun sunnah. Cuman hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Al asal fil amr ya dulu al wujub. Hukum asal sebuah perintah itu menunjukkan wajib perbuatan tersebut harus dikerjakan. Nah, kita lihat sini. Fanadbu misal salli ratibatadz duhri. Salatlah engkau Nah salat sunnah sebelum duhur atau setelah duhur. Salat sunnah bukan? Wajib enggak ditunaikan? Eh, wajib enggak? Enggak wajib. Padahal perintah. Padahal apa? perintah berarti menunjukkan bahwasanya tidak semua perintah itu menunjukkan wajib. Cuman hukum asal perintah menunjukkan wajib. Nah, fahada nadbun falaysamma amron. Nah, barakallahu fikum. Yang seperti ini nadbun, maksudnya anjuran. Eh, anjuran, motivasi. Eh, maka nggak dikatakan dengan amron, nggak dinamakan dengan perintah. Walaupun nanti setelah tidak langsung tetap perintah ya istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum maksudnya itu perintah tapi perintahnya tidak menunjukkan wajib itu loh ya, menunjukkan sunnah. Naam. Anjuran, dorongan, kan itu seperti itu. Karena perkara sunnah itu kan afdalnya dikerjakan walaupun meninggalkan pun tidak berdosa. Perkara makruh yang afdalnya meninggalkan walaupun mengerjakan pun tidak berdosa kan itu. Naam. Wa tamanni ka syair yang tamani seperti ucapan penyair ala ayyuhal lailu at-tawilu alan jali Bisubhin mal isbahu minka bi amsali. Naam. Sekarang kalau kita perhatikan di situ, nah barakallahu fikum ala ayyuhal lail duhai. Eh, malam yang sangat panjang. Eh, kalau seandainya engkau nam mulai muncul apa istilahnya hilang, mulai nampak dengan apa dengan adanya waktu subuh. Dan eh, istilahnya makna istilahnya gitu dengan itu ya maknanya ya. Nah barakallahu fikum Nah, kalau kita perhatikan injari di situ fi'il amr memerintahkan malam itu agar segera muncul atau segera hilang gitu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Cuman perintah tersebut bagaimana? Ya, ini sekedar nadab kita lihat nanti atau sekedar taman nih, taman nih, sekedar apa taman nih saja ya. Sekedar taman tamani. Faqalu injari fi'il amr. Lakin hal yasihu an yuwajjihal amr ila lail. Tapi apakah mungkin? Eh? kita mengarahkan perintah itu kepada malam hari, malam hari segeralah engkau hilang atau segeralah engkau muncul. Mungkin enggak ngomong itu? Enggak mungkin. La walakin maknahu tamanni. Enggak mungkin ini maknanya tamanni di sini. Maknanya tamanni itu cuma berangan-angan. Ai atamanna an tanjaliya ya lail bisubhin. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya atamanna aku berangan-angan an tanjal, an antan jalia ya lail Aku berangan-angan na'am kalau seandainya eh, engkau itu nampak wahai malam dengan adanya waktu subuh tersebut. Paham ya? Maksudnya nampaknya nampak jelas segera terang itu istilahnya, paham ya? Angan-angan. Wa kharaja bi qaulina bil qaul. Perintah itu pada asalnya dengan ucapan, suara, qaul, ijlis, ikra, ungdur. Nah, keluar dari ucapan tersebut bil isyarah wal kitabah isyarat ya misalkan ada orang ngobrol ribut kita ya akhi nah ini isyarat apa ini untuk apa dia maknanya uskut kan itu nah atau kita batu tulisan jadi semuanya ya ikhwah kemudian akan nulis di kapan tulis uskut tulisan ini tulisan uskut misalkan nah tulisan uskut itu mereka paham nggak anak nyuruh diam paham kan tapi tulisan nah itu keluar dari ucapan walau ucapan ucapkan uskut langsung itu tapi kalau isyarah dia nggak mengucapkan. Kalau kita kitabah dia juga nggak mengucapkan teman tulisan aja. Nah, kita lihat sini, falau asyarta ila syakhsin biyadika an yajlis lam yakun dzalika amron. Kalau seandainya engkau mengisyaratkan kepada seseorang dengan tanganmu untuk duduk ini, ya akhi. Orangnya berdiri. Ya akhi. Nah, anak ngomong ijlis tapi suruh duduk. Paham ya? Nah, seperti itu bukan perintah namanya menurut ini ya. Paham ya? Cuman memang benar bukan perintah, cuman kita katakan isyarah fiha makna amr. Apa maksudnya? Ada isyarat tapi di dalamnya mengandung makna perintah. Naam. Karena fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina shalla qa'idan, sebagaimana yang Rasulullah lakukan ketika beliau alaihi salatu wasallam salat dalam keadaan duduk. sallu khalfahu qiyaman. Kemudian di belakang Rasulullah makmumnya itu salat dengan berdiri. Fa asyara ilaihim an Ani jelisu, Kemudian Rasulullah mengisyaratkan kepada mereka agar mereka duduk. Kan isyarat-isyarat agar duduk. Fahada laysa bi amrin istilahan li annahu laysa qawlan. Ini bukan maknanya amr. Yang seperti ini bukan bermakna amr, bukan bermakna perintah secara istilah karena bukan qawl, bukan suara. Amin ya? Jadi perintah atau amrun secara istilah itu harus ada lafadznya. maksudnya ya? Harus dilafatkan. Wa kadzalika kitabatu Demikian pula tulisan, karena lau katabta ila syakhsin an yadhhaba ila makanin ma sebagaimana kalau seandainya engkau menulis sebuah tulisan, sebuah surat kepada seseorang agar orang tersebut pergi ke sebuah tempat, fahadalah sama amran walaupun dia paham yang seperti ini tidak dikatakan perintah, li'annahu istid'a'u fi'lin bil kitabah wa sabil kaul. Dikarenakan dia hanya meminta untuk mengerjakan perbuatan dengan tulisan bukan dengan suara. Oh ya. Bukan dengan suara atau bukan dengan ucapan nam. Tapi ingat, itu tadi dikritik lagi ya. Dia mengatakan seperti itu kalau itu bukan perintah dikritik. Wa fi hadza eh, namun pada penjelasan ini apa perlu dicek lagi. Penjelasan tadi perlu dicek lagi. Nadhar, perlu diperhatikan dicek lagi. Wa dzalika li'anna kitab adalah tahtamil ahar maktub. Dikarenakan demikian itu kenapa? Karena yang namanya tulisan itu tidaklah membawakan kemungkinan yang lain kecuali yang tertulis saja. Paham ya? Li'anal kitabata dikarenakan tulisannya itu la tahtamil ghairul maktub. Tidak membawa makna yang lain selain yang tertulis. Kalau misalkan anda nulis seperti ini. Nah. Eh, Idris misalkan. Nah, barakallahu fikum. Ijlis. Nah, ini ada makna lainnya selain duduk. Enggak ada yang perintah duduk atau ijlis. Itu, Om ya? Yang memang perintah enggak ada ijlis, oh, itu perintah berdiri enggak ada. Perintah duduk satu tok. Bi khilafil isyarah. Berbeda dengan isyarat ya wa yadullu lin anam. Bi khilafil isyarah wa yadullu lin hadza anna at-Taurat nazalat maktubatan qala Allah Ta'ala. Berbeda dengan isyarah. dan yang menunjukkan hal ini adalah Taurat yang Allah Ta'ala ya na'barakallahu fikum yang telah diturunkan nuzilat maktubatan yang diturunkan dalam keadaan telah tertulis. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'." dan kami telah menulis atau mencatat di dalam lauhil mahfud nah barakallahu fikum segala sesuatu wa kataballahu ta'ala at-taurata biyadihi Allah taala menulis Taurat dengan tangannya fa hal naqul innal awamir allati fit taurat laisa amran ya, sekarang Allah taala ketika menulis nah barakallahu dalam lauhil mahfud Al-Qur'an Taurat dan semisalnya itu di dalam Al-Qur'an ada perintah-perintah enggak di dalam Taurat ada perintah-perintah enggak nah apakah perintah itu karena bentuknya tulisan bukan perintah kemudian Allahum, Kan nggak mungkin Allah Taala perintahkan kita langsung misalkan langsung ngomong ya akhi misalkan sholli, nggak ada kan? Cuma dalam Al-Qur'an perintah salat ada nggak? Perintah salat? Ada. Aqimus shalah. Nah, karena bentuknya tulisan apa itu bukan perintah? Ini bantahan untuk mereka ya. <clears throat> Ini bantahan untuk mereka. Fahal naqul innal awamir allati fi Taurat laisa amran? Apakah kita mungkin mengatakan bahasanya perintah-perintah yang ada di dalam Taurat itu bukan perintah? La Enggak boleh. Bal hiya amrun, bahkan itu perintah. Fama kana bil kitabah fahuwa amrun. Nah, barakallahu maka apa-apa yang tertulis itu, eh, walaupun dengan tulisan maka itu perintah. Cuman kita lebih enaknya mengatakan apa? al fiha ma'na amrun. Tulisan dalamnya mengandung anak perintah itu maksudnya. Nah. Seperti itu lebih jelas. Apa maksudnya ya? Naam. Wa qawlu rahimahullah mimman kana duna talibi. Karena hukum asalnya yang namanya perintah itu apa? Dari atasan kepada bawahan. Oh ya, enam dari atasan pada bawahan. Ayolah buddha kunal amir a'la minal ma'mur ya enggak? Maknanya harus yang namanya yang memerintahkan itu lebih tinggi kedudukannya daripada yang diperintahkan. Paham ya? Al-amir itu memerintahkan a'la lebih tinggi kedudukannya minal ma'mur dari yang diperintahkan. Paham, maksudnya? Bapak kepada anaknya misalkan, Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kan itu Allah taala lebih tinggi kan? Enam. <clears throat> Wa hadhihi ibaratu fiha tasamuh. Dan ungkapan ini tapi dalamnya ada tasamuh. Tasamuh dalam artian itu nah barakallahu fikum masih bisa dimaafkan toleran. Tasamuh masih toleran, masih ada toleran situ ungkapannya. Wa dzalika li anna al-adna qad ya'muru al-a'la istidlalan lahu. Dikarenakan apa? Karena enggak selama-lamanya yang perintah itu dari atas ke bawah. Terkadang ada orang yang apa? Yang dia kedudukannya di bawah merintahkan orang yang di atas karena istidlalan lahu, karena dia merendahkan dirinya terhadap dia terhadapnya. Paham ya? Walihada abbara ba'dhum biqaulih oleh karena itu atau oleh karena ini sebagian mereka mengungkapkan dengan ucapannya ala wajhil isti'la. Nah, barakallahu fikum maksudnya itu perintah tersebut adalah perintah yang bersumber apa? dalam bentuk isti'la dari yang nah barakallahu fikum eh, dari apa dari eh, dalam bentuk apa nah, mengagungkan atau istilahnya itu naam orang yang di atau orang yang merintahkan tersebut adalah apa? Adalah na'am barakallahu fikum. Naam intinya dalam bentuk mengagungkan atau menghormati gitu. Liyashmul man wada'a nafsahu a'la minal ma'mur wa laysa bi'alin. Nah, agar mencakup juga apa? Orang yang dia meletakkan atau menempatkan dirinya lebih tinggi dari yang diperintahkan padahal dia tidak tinggi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dalam artian misalkan, misalkan barakallahu fikum ada misalkan ada orang Eh, pekerja dengan bosnya. Bosnya lebih muda misalkan. Eh, pekerja lebih tua. Nah, bosnya merintahkan kan istilahnya, bosnya merintahkan. Nah, itu kan perintah. Walaupun pada asalnya kan kedudukan yang lebih tua tadi kan lebih tinggi. Pada asalnya dari sisi kedudukan umurnya itu istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi pada asalnya semuanya tetap dikatakan perintah. Cuman kalau dari hamba untuk Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dinamakan dengan doa. Dengan doa. Falau anna ar-raqiqa infarada bi kalau seandainya ada seorang budak dia menyendiri dengan tuannya, eh, tuannya pemiliknya dia menyendiri budaknya. Wakalalahu. Kemudian tuannya mengucapkan kepada atau nah, mengucapkan kepada budaknya, "If al kada wa illa ramaituka bihadha sahm." Eh, kerjakanlah kerjakanlah perintah ini. Jika tidak mau aku akan melemparmu dengan apa? Dengan panah. Wa huwa yaqdir ala hadza, famadza yakunu hadza? La nah, barakallahu dalam keadaan dia mampu untuk melakukan hal ini, maka apa yang seperti namanya? Huwa amrun itulah perintah. Wa hadza fa inna sayyid sawfa yunafid. Naam. Wafanya oh, terjemahnya. Jadi ada ada budak, budaknya ini menyendiri dari tuannya. Jadi budaknya ini istilahnya itu berontak dengan tuannya itu loh. Paham ya? Ya tuannya itu malah di istilahnya tuannya itu sama budaknya ini malah dikuasai. Akhirnya budaknya ngomong sama tuannya tadi, kerjakan ini, Paham ya? Padahal majikannya yang suruh tuh. Jadi majikannya sama sama budaknya bilang gitu. Kerjakan ini. Kalau tidak kamu tak lempar dengan apa tak lempar dengan panah atau tak lempar dengan panah gitu ya istilahnya. Nah, barakallahu fikum padahal padahal dalam keadaan tuanya memang mampu mengerjakan hal tersebut. Ya seperti ini apa? Kita katakan ini tetap perintah. Walidha oleh karena ini fa inna sayyida sawfa Maka tuannya tadi majikannya itu pasti akan mengerjakan. Kenapa? Li'anal abda yara nafsahu an a'la min sayyidih. Karena sekarang budaknya tadi, budaknya tadi, nah barakallahu fikum sudah menganggap dirinya itu lebih tinggi daripada tuannya. Paham ya maksudnya? Mungkin tuannya sudah tua gitu ya, kemudian budaknya masih muda, akhirnya tuannya malah diperintahkan. Kerjakan ini kalau enggak panah kamu misalkan. Akhirnya apa? Kerjakan. Walidzalika naqul tahrirul ibarah. Oleh karena itu kita ungkapkan wasa tahrirul ibarah ala wajhil isti'la Nah, barakallahu fikum dalam artian perintah boleh fi'il yaitu perintah permintaan untuk mengerjakan sebuah perbuatan tapi ala wajh isti'la dalam bentuk apa? Dalam bentuk isti'la. Isti'la itu maksudnya itu nah merasa dia lebih tinggi. Paham ya? Merasa dia lebih tinggi atau kedudukannya nah lebih tinggi daripada yang di bawahnya tapi ima dengan memang benar-benar dia lebih tinggi kedudukannya atau karena dia menganggap dirinya lebih tinggi gitu Nah, idan ta'rifu salim lil amri jika demikian pengertian yang selamat dari kritikan untuk masalah perintah adalah talabul fi'li ala wajhil isti'la bi sighatin ma'lumatin litashmul al-qaul wal kitabah. Permintaan sebuah perbuatan ala wajhil isti'la dalam bentuk isti'la yaitu na barakallahu fikum dalam bentuk apa? Nah, permintaan tersebut muncul dari orang yang lebih tinggi memang secara hakikatnya atau orang yang merasa lebih tinggi. Nah, kedudukannya dengan bentuk atau dengan lafaz-lafaz yang sudah diketahui, lafaz perintah. Agar mencakup ucapan dan tulisan. Paham ya? Ucapan dan tulisan. Cuman kita katakan tulisan, isyarah, itu kita katakan apa? Nam al-kitabah fiha makna amrun. Atau al-isyarah fiha makna amrun. Paham ya? Maksudnya tulisan yang di dalamnya mengandung makna perintah. Atau isyarat yang di dalamnya mengandung, mengandung makna perintah. Nah, wallah alam Subhanallah. Dika syadu ala ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.